Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu dari kebaikan umat ini manakala ia mengenal siapa ulamanya dan manakala ia tahu kedudukan para ulama orang-orang yang berilmu sebab mereka adalah lentera di tengah umat mereka lah yang menerangi umat Islam yang dengannya mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala membedakan antara mereka para ulama dengan selain ulama. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun?" Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala yang asalnya tidak membutuhkan jawaban. Karena jawabannya pasti bahwa orang-orang yang berilmu tidak sama dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Allah bedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jangankan manusia, hewan saja Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an seekor anjing yang kalau dia diberikan ilmu pelatihan maka ada kekhususan hukum tersendiri di dalam Al-Qur'an disebutkan boleh untuk memakan hasil buruannya yang kalau dilepas disebut dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim faqulu mimma amsakna alaikum maka makanlah dari apa-apa yang telah ditangkapnya oleh kalian dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya ini hewan yang diberikan pelatihan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala khususkan. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan kepadanya. Nah, kalau hewan saja seperti itu, maka tentunya manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala tinggikan derajatnya, melebihi makhluk yang lainnya, tentu lebih utama lagi. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? tentunya tidak akan sama. Karena mereka adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khasyatullah, perasaan takut yang sangat dalam, yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang didasari karena ilmu. Ini takutnya para ulama. Allah Subhanahu wa taala nyatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki khasyatullah, perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul dalam dan didasari karena ilmu hanya para ulama, hanya orang-orang yang berilmu. Ya. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah taala. Oleh karenanya mereka adalah pewaris para nabi. Mereka lah yang mewarisi ilmunya para nabi. Para nabi ketika meninggal dunia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka tidak mewariskan mata uang dinar, tidak mewariskan mata uang dirham. Tapi yang mereka wariskan adalah warisan termulia, warisan yang paling berharga di dunia ini, itulah warisan ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal ulama warafatul anbiya." Sesungguhnya para ulama itu mereka adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinara wala dirhama dan sesungguhnya para nabi itu mereka tidak mewariskan mata uang dinar dan juga tidak mewariskan mata uang dirham innama warathul ilm akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu faman akhadahu akhadha bihadzin wafir maka barang siapa yang mengambil bahagiannya maka dia telah mengambil bahagian yang sempurna ini para ulama kita nah mereka adalah orang-orang yang merupakan rujukan di tengah umat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bertanya kepada mereka, kepada ahlul ilm, kepada orang-orang yang berilmu manakala kita memiliki suatu problema, suatu masalah di dalam kehidupan kita terkhusus yang terkait dalam masalah agama. Allah perintahkan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ta Bertanyalah kalian kepada ahlul zikri yaitu para ulama, orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui dalam urusan agama kalian. Nah, bahkan dalam perkara-perkara yang urusannya adalah urusan kontemporer, perkara-perkara kekinian, maka tidak ada yang boleh berbicara di dalamnya kecuali para ulama, ahlul ilm, ahli ijtihad. Mereka lah yang berbicara di dalamnya. Tidak boleh sembarang orang. Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal ini di dalam Al-Qur'an fa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih falau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu alladziina yastanbitunahu minhum kata Allah Subhanahu wa taala maka apabila datang kepada mereka suatu urusan baik berupa keamanan atau ketakutan ada mereka langsung menyebarkannya mereka langsung menyiarkannya ini keadaan manusia ya Ketika terjadi suatu masalah, suatu problema, suatu masalah, langsung disebarkan, langsung diekspos sana sini. Akhirnya terjadi fitnah. Yang tadinya mungkin dalam lingkup yang kecil, tapi karena sudah disebarkan, akhirnya fitnah semakin besar, semakin dalam. Dan ini yang terjadi pada hari ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada suatu masalah yang sebenarnya tidak pantas untuk disebarkan, akan tetapi tersebar Apalagi pada masa sekarang ini terlalu mudah seseorang bermain internet di rumahnya. Langsung dia bisa mengekspos sana sini, ucapan suatu ucapan atau suatu fitnah, langsung dia sebarkan. Ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Kalau terjadi suatu urusan, mereka langsung menyebarkannya. Bukan demikian umat Islam. Allah memberikan solusi dalam ayat ini. Falau radduhu ilar rasul seandainya mereka kembalikan hal tersebut kepada ar-rasul wa ila ulil amri minhum dan kepada ulil amr di antara mereka para ulama mengatakan bahwa ulil amr yang dimaksud di dalam ayat ini adalah para ulama para ulama seandainya mereka kembalikan hal tersebut kepada ulama minhum itu pun di antara mereka bukan sembarang ulama juga tapi mereka-mereka yang betul mumpuni di dalam bidangnya yang betul-betul Naam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang rasikh, ilmu yang betul-betul dalam pada dirinya. Seandainya kalian kembalikan kepada mereka, niscaya kata Allah Subhanahu wa taala, kalian akan mengetahui istinbat hukum di dalam perkara tersebut. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kewajiban kita adalah memuliakan mereka, Kewajiban kita adalah memberikan pelayanan kepada mereka yang terbaik mendoakan mereka dengan doa maghfirah, dengan doa rahmat, demikian pula dengan penjagaan. Demikian yang diajarkan di dalam Islam. Sebagai bentuk terima kasih kita kepada mereka karena perjuangan mereka yang tidak yang yang tidak kecil akan tetapi besar dalam rangka untuk membela agama ini, dalam rangka untuk mempertahankan agama ini dari berbagai macam penyimpangan syubhat. Itu para ulama yang berdiri di depan Nah, Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan laisa minna man lam yujilla kabirana wa lam yahtarim saghirana wa la ya'rif li alimina haqqahu. Bukan dari kami kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak memuliakan orang tuanya, tidak merahmati anak mudanya dan tidak mengetahui hak orang alimnya. Tidak mengetahui hak hak orang alimnya.